حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله عليك الصلاة عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله حق حمده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغدك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومتاك باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأدهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Muttafaqun alaih. Ashabal fadilah para habaib, para kiai, para sesepuh wabil khusus panjenenganipun Fadilatul Muhtaram Al Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgab mudah-mudahan panjang umur sehat selalu Bapak pejabat pemerintahan yang hadir di malam yang penuh berkah yang saya hormati Hadirin sidang jamaah sekermania pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di majelis yang penuh berkah alhamdulillah seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini saya doakan hidupnya diberkahi Allah panjang umur berkah selalu password malam ini tolong dicatat tolong disiapkan buku catatannya Jangan sibukkan diri Anda dengan mencari masalah-masalah untuk diperbincangkan dan dibesar-besarkan yang menyebabkan pusing dan mumet Allahumma sholli ala Muhammad sing akeh solawati supaya berkah umure berkah rezekine berkah anak turune understand jangan sibukkan diri anda dengan mencari masalah untuk diperbincangkan dan dibesar-besarkan yang menyebabkan pusing dan mumet singake solawati Insya Allah seger waras e jembar ini berkah umuri berkah anak turuni bisa dilanjut saya ingin mengulangi sekelumit ceramah saya yang di Makodam yang hujan itu. Sing konsentrasi ini sekermania buatan fokus. Satu sisi mendengarkan ceramah, satu sisi nggak payung. Tidak ada bahasa. Tidak ada gubahan sastra tidak ada bentuk syair dan susunan kata yang bisa dibuat untuk menggambarkan tentang keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara pas dan klop saking agungnya, saking mulianih beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sampen jokno Rasulullah saknotoke gak ono istilah sirik. Sampen jokno Rasulullah saknotoke tidak ada istilah bid'ah. Siji Rasul jangan dianggap sebagai Tuhan. Luruh Rasul jangan dianggap sebagai anak Tuhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi aku pesen nang mania sing ganteng-ganteng. Khususnya nang banser sing ayu iki. Kula ceramah ngene pundi-pundi nek banser kuwi ya lanang. Dalu iki ana istimewa banser wedok. Kiai ku mboten cukup pinter, tapi kudu cerdas. Iki aneh tapi nyata. Saya keliling di mana-mana nek banser iku lah. Dalu iki ceramah ditukuk banser. Wayu bodine ling Krisdayanti. Goblok marumi. Langsung tak potet jebret tak kirim nang bojo kula ndok omah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad sampai jokno Rasulullah sakno toke gak bakal salah sampai jokno Rasulullah sakno toke gak bakal keliru sampai jokno Rasulullah sakno toke gak bakal kecelik sing jamin Allah sing jaga Allah dikontrol wahyu bahkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya makhluk sing luwe dilik disiapno karo Gusti Allah durungi Gusti Allah gawe sak isine Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tapi aku pesen liyane Rasulullah aja dijokno nemen-nemen Manusia tetap manusia punya keterbatasan dan kekurangan. Jari wong Jawa menungso gak iso lepas. Insyaallah tekorong macam sifat. Siji salah, loro lali. Nek nasib yang mboten ketepaan ditambah yapes. Salah, lali, akeh wong sing korupsi bendawino tapi gak kecekel KPK yo akeh polahe jek gak apes nggih mboten rumana kadang-kadang korupsi gak paling sepiro nasib, eh, gak muncul understand understand Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan anda sejajarkan dengan pemimpin-pemimpin revolusi dunia yang lain. Rasulullah jangan anda sejajarkan dengan Isaac Newton. Roni Isaac Newton kan? Thomas Edison. Ya Meswat. Marconi mau cetung cangkai sek Hitler Mahatma Gandhi sebab pemimpin-pemimpin selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maaf masa kejayaannya rata-rata tak tatkala masih hidup dan tak tatkala masih berkuasa Oh, kadang-kadang urip wis gak tidak jaya lagi Dengarlah ya. Iki cerdas nih delok mripate iki. Pemimpin-pemimpin sakliani Rasulullah ojo dijokno nemen-nemen. Aku kuatir kecelek, aku kuatir keliru sebab pemimpin-pemimpin sakliani Rasulullah masa kejayaannya tak kala masih hidup dan tak kala masih berkuasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak cuntunno untuk makodam iki sampean gak serius lho. Ana wong jenenge Hitler. Sapa? Saking pinteri wong hampir-hampir dinabekno wong Jerman. Ahli fisika. Itu kan. Ahli kimia. Ahli matematika ahli biologi, ahli komunikasi, ahli strategi perang. Apa yang terjadi? Manusia tetap manusia punya keterbatasan dan kekurangan. Tidak ada manusia sempurna dalam segala hal. Tidak ada manusia hebat di dalam segala bidang. Di saat percaturan perlombaan senjata pada perang dunia kedua, konsep Hitler gagal total wong sak Jerman duding bareng penyebab kemiskinan bangsa Jerman adalah Hitler. Orang yang asalnya memuja ganti mencela. Orang yang asalnya memuji ganti mencaci. Belajarlah dari masa lalu, hiduplah masa kini dan rencanakan masa depan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad sakliyane Rasulullah aja dijokno nemen-nemen wajar-wajar aku kuatir kecelik sebab sakliani Rasulullah rata-rata masa jayahe tatkalane wong iki urip lan tatkalane wong iki woso kadang-kadang cek urip tapi wis gak kuwasa mane sudah tidak jaya lagi Allahumma sholli ala Muhammad bisa dilanjut bisa dilanjut Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin adim Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Beliau Imam At-Tabari bukan Imam Samudra memberikan penjelasan tentang ayat ini cukup cerdas dan menarik hulukin adim adalah tata krama yang tinggi yaitu tata krama Al-Quran yang Allah tanamkan pada jiwa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata krama ini bisa kita lihat melalui Islam dan ajarannya. Maka sangatlah cerdas ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasul, beliau menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Rawah Muslim. Akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Allahumma shalli ala Muhammad. Pujian ini datangnya dari pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memuji wa innaka la'ala khuluqin adim, habis sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadine uang wong ngarani maca solawat mada-mada rasul itu bid'ah ini orang tidak memahami apa yang telah difirmankan Allah pada surat Al-Qalam wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allahumma Muhammad. Seluruh yang hadir saya doakan menjadi santri-santri yang hidupnya diberkahi Allah. Panjang umur, berkah selalu. Saya mengangkat satu tesisnya Imam Junaid al-Baghdadi. Seluruh pintu menuju Allah tertutup kecuali melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun silakan sampean duwe wiritan Asmaul Husna duwe wirid napa monggo. Tapi kula gak wani jamin nek wirid sampean wusul. Tapi nek sampean melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mesti keterimoi polai gak budal dewe diantarkan dengan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi aku besenek nek wis maca solawat sing temen sae ojo dikemiteni ya. Nek wis moco solawat, pengagum moco solawat, hendaknya kita menjadi orang yang punya kesadaran dan kemauan untuk berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena memberi itu kaya. Samen tak dongakno nusuki kape. Kulo dok kantor masjid mangono uang salaman kulo ngomongi ngawur. Gus tolong dongakno kula ni suki. nek wis suki kula tak loman. kuali cok. Uang ini tambah sugih, oh nek gak ditulungi Allah wis tambah gendeng. Nek kepingin suki sing loman, apa? Memberi itu kaya. Orang yang takut miskin sebenarnya sudah jatuh miskin sholli ala Muhammad wong sing wedi melarat iku pancen wis melarat sampean tak dungano sugih kabeh ketika kita memberi sesama ngono nggih pada saat yang sama kita menerima dalam sekali nek sampean ngekei wong dalam waktu yang sama sampean nrimo Ketika kita menolong orang lain, pada saat yang sama kita menolong diri kita sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kasih ilustrasi. Saya kasih sebuah renungan, mudah-mudahan seluruh yang hadir diberi kecerdasan oleh Allah. Ada orang buta. Ini terutama di panggung-panggung rebutan munggah ini mang sikile kiai dijanjai iki sangune karo mijetane gak cukup aboe eh. kula bal-balan di lapangan mboten sakit wong gare sikil kula bareng ngati ngaji dijanjai sing ngamano mboten ngamano malah janjai sikil ada orang buta berjalan di sebuah malam dengan tangan kanannya membawa tongkat tangan kirinya membawa lampu understand pemandangan ini diketahui oleh seorang pemuda dan ditertawakan Pak sampai niki pijak melaku bengi-bengi kok adik gawa lampu Gendamani opo ya sampean niku picek. Ternyata orang buta ini santri bumi solawat Sidoarjo yang cerdas. Saya tahu dan yakin mata saya buta tidak akan bisa melihat jalan wow, walaupun saya membawa lampu. Tapi saya berkeyakinan lampu yang saya bawa ini bisa menerangi jalan dan orang lain tidak menabrak saya. Wah, sholli ala Muhammad. Ketika kita memberi orang lain dalam waktu yang sama kita menerima. Ketika kita menolong orang lain dalam waktu yang sama berarti menolong diri kita sendiri. Aku sadar nak nek aku Lamun aku nggo lampu tetep ya gak ketok motor. Tapi lampu sing tak gawa bisa madangi dalan lan wong liya gak nabrak awakku. Understand? Sopo sing gak paham tak periksa ini. Ya. Ketika kita memberi kepada sesama, dalam waktu yang sama kita menerima. Ketika kita menolong orang lain, berarti kita menolong diri kita sendiri. Seluruh yang hadir saya doakan menjadi santri-santri yang hidupnya diberkahi Allah. Belajarlah ikhlas dalam beramal. Karena keikhlasan bagaikan mata air jernih yang menyuburkan. Orang yang berhati ikhlas bagikan tanah yang subur. Sekecil apapun benih kebaikan akan mudah tumbuh dan berkembang. Ketahuilah bahwa ikhlas itu letaknya di hati bukan di kaki. Kepada hati manusialah pandangan Allah tertuju. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum rawahu Tirmidzi Sesungguhnya Allah tidak memandang rupamu dan hartamu dan tetapi dia Allah senantiasa memandang hatimu dan amal-amalmu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sebagaimana yang saya terangkan di Makodam. Dari satu hadis ini saya sementara bisa menemukan ada 70 pelajaran berharga yang bisa diambil. Di Masjid Nasional Al-Akbar yang penuh berkah ini, saya ambil satu saja. Yang satu tahun akan datang. Insya Allah materinya belum habis, yang hadir sudah mati semua. 70 kalau setahun satu berdasarkan penelitian IDI suatu riset dengan didukung data yang valid rata-rata umure wong Indonesia itu iku limo sampai swidak. Tadi nek sing nduk panggung nduk desa kono umure luwe teko ini eling-eling iki bonus. Bo Nikmati dan syukuri hidup ini dengan banyak berzikir, banyak bersolawat, banyak bersyukur, agar hidup kita berkah dan bermakna. Banyak orang berumur panjang namun manfaatnya kurang. Banyak orang berumur pendek tapi manfaatnya padat. Sedoyo sing rawuh kula dongono umure barokah. Sing akeh maca selawat. Nggih. Cek seger waras awake berkah umure, berkah rezekine, berkah anak turune. Number one, pelajaran dapat diambil. Catatan baik. Kon yang jirono bengok-bengok doa ini Wajib bagi setiap mukmin. Wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap santri untuk menjaga memperbaiki dan membersihkan hatinya. Karena hati yang bersih merupakan perahu keselamatan tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan pesan suci Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini saya doakan jadi Allah berkenan menjadikan kita semua menjadi santri yang berhati bersih bersih atine padang meripati bagus lakune mandi dongane agar hati kita tetap bersih ya cepat agar hati kita mudah disentuh oleh nur-nur ilahi yang bersumber dari kitabullah dan sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita harus cerdas untuk mewaspadai beberapa racun hati racun hati yang pertama adalah berlebihan di dalam berbicara. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahasa Inggris gedabrus. Geda Sama delok, sama nyetel TV macam bodoh enggak, kita terus. Kecuali TV 9. TV tersakti di dunia, terbakar satu, tinggal delapan mau TV One sing kobo ngentek mulai naik cici. TV 9 terbakar satu tinggal Mari kobong sing nyokong tambah wake. Bupati Tuban nyokong, Bupati Madiun nyokong. Maru tak gudo ada yang istri sing enak diobong mana arek. Pak, ah, Pak, ketika ada orang susah, dengarkan ya, utangnya ke awak loro-loro, rezeki seret, bojo nyocot, sowan kepada beliau Sultanil Aulia Asy Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu anhu. hidup kita sangat susah. Hutang saya banyak, badan sakit-sakitan, rumah tangga kocar kacir. Berilah saya nasihat saya. Beliau Sultanil Aulia nasihatnya cukup dalam. Berbanyaklah berbicara dengan Allah dan sedikitkan berbicara dengan sesama makhluk. Wah, masya ala Muhammad. Tak izazai rezekine cek jembar kape ya. Ojo gedap banyaklah berbicara dengan Allah. Sinyal nang Allah melalui Rasulullah harus kita perkuat. Nopo sekelas Mbak Hamid Pasuruan nek donga mandi. Mbak Ut Sidorjo nek donga mandi. Syekhuna Khalil Bangkalan nek donga mandi. Sinyalnya kuat, pulsanya penuh, nyambung terus. Dungono. Sing ijek-ijek iki sinyalnya kuat pulsanya penuh nyambung saya itu pas buat ada banyak Jangan siksa diri Anda dengan mencari-cari masalah untuk diperbincangkan dan dibesar-besarkan yang menyebabkan posing dan mu banyaklah berbicara dengan Allah dan sedikitkan berbicara dengan sesama makhluk. Mulai gak ono ini Allah kakek ngomong gak ono. Sing kakek ngomong kan dukun. Politisi, makelar tukang pijet, Nek wis wong duwe makom-makom sing luhur ngesani Allah itu Masya Allah Bila berbicara hatinya di depan Lidahnya di belakang Ngomong sak ngomong ekstra hati-hati Dan dipikir lebih dahulu Allahumma salli ala Muhammad Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam La yastakimu imanu abdin Hatta yastakima wala yastakimu qalbuhu hatta yastakima lisanu rawahu Ahmad wa Tirmidzi tidaklah lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus hatinya dan tidaklah lurus hatinya sehingga lurus lesannya ketahuilah bahwa lesan ini merupakan juru bicaranya hati kalau hatinya bersih, tercerahkan, lesannya akan terukur, teratur, sopan, santun, senantiasa berdiri pada prinsip-prinsip bertata krama. Oh, sholli Allah Muhammad. Tapi ini ini peteng atas lan rusuh. Lesani mesti rusak, lesani mesti pecat. Saking rusuh rusune ati lesane no wong mabuk dalam caci maki sesama saking seringe ngilekno wong nek gak ngilekno wong limang menit ndase ngelu Allahumma sholli ala Muhammad kadang-kadang serbani sak tempe tapi ceramah itu ngujat wong tok teko salam awal sama salam akhir tidak ada pesan-pesan dakwanya yang sejuk dan menyejukkan padahal prinsip dakwah adalah merangkul bukan memukul Prinsip dakwah adalah mengobati bukan menyakiti. Prinsip dakwah itu golek bolo, gak golek mung. Racun hati yang kedua supaya cepet ono rolas ya. Tutun luru sing 10 tahun mana? Racun hati yang kedua berlebihan di dalam makan. Bahasa Jepang ini gerak bahasa Korea Inggris, mangan ono kiai pidato kecapan padahal menurut psikologi satu individu tidak bisa menghadapi dua alternatif sama jalannya Nek ono wong Ono ceramah mbek mangan, saya berani taruhan menang mangane timbang ngrungokno ceramahe. Percaya ah? Lemari selawatan monorame ini kon ceramah ini gak mubalek jam terbangnya cukup pun sakit muni nih pak. Gula kata kabur kalau ini mubalek sing jam terbangnya kira kangen pidato mari kabib saya. Saking gopone bingung muni bapak bapak keliru bebek bebek. Bebek bebek yang terhormat. Saking totok romo bebek dihormati. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula itu tahu ngaji nang Purwodadi kono. Diceritani nggih. Ketua panitia penyelenggara gak patek cerdas, ditulisno konsep e pidatone karo wong liya. Lah sing nulis yo gak hati-hati. Bapak-bapak iku dikai angka bapak angka loro. Diwaca bapak dua, ibu dua. Yang terhormat bapak dua, ibu dua. uang guyu ker jane kiai gak cukup pinter untuk gitu cerdas. Kulo tolong, Pak. Masya Allah. Niki yang berikin pinter oleh milik ketua penyelenggara. Lucu semerah bapak-bapak diwajah bapak 2002. Mari kula Masya Allah mentulah alhamdulillah. Saking cerdasnya kula lho, sangune boleh ditambahi. Jadi nek ana uang itu salah aja diajar. Nek ana uang salah jangan divonis di depan umum. Tutup ana. Understand? Understand? Kula ngertos nek Pak Panitia ngerti nek bapak-bapak, ibu-ibu pun ngertos. Saking sampeyan seneng diwaca bapak dua, ibu dua. Yang terhormat bapak dua, ibu dua. Hati racun hati yang kedua berlebihan dalam makan. Nek wong-wong jaman biyen niku akeh sing mati kurang mangan. Wong saiki gampang mati kakehan. Rungokno, Beb. Wong sakmene kae. Saking cintai tak elingno. Quran niku wis dawuh ya bani Adam. Khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin wahai anak Adam pakailah pakaianmu yang indah setiap masuk masjid makan dan minumlah jangan berlebihan sesungguhnya Allah sangat tidak mencintai orang-orang yang berlebihan jadi acara malam ini saya buka-bukaan mawon seluruh pengurus minta pandangan saya. Solawatan ini ditaruh di dalam atau di luar? Saya jawab, di luar. Apa? Sebab nek di tereng jero memelihara tata krama adab di masjid itu tidak gampang. Ono sing khet, ngene mboten? Ono sing ngomong macam-macam, ono sing ngelirik-ngelirik banser sing ayu. Selain kalau di luar bisa semarak, kita Masya Allah tidak terbebani secara psikologis menjaga adab-adab bagaimana di dalam masjid. Wah, masalah alam Muhammad. Mosok tak buka anak ya, bagaimana adab di masjid. Kejeran ya, Jron seger mania gak iku selawati sing akeh, cek seger waras awaki. Lah ngoten nggih? Jembar rezekine, barokah umure, barokah anak turune. Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya sentiasa sehat, fit dan prima. Karena Rasul sangat cerdas dan disiplin di dalam mengatur pola makan. Rasul itu bila makan tidak pernah sampai kenyang, tidak makan kalau tidak lapar. Ketika Ibnu Sina, bapak kedokteran kita ditanya tentang definisi penyakit, Ibnu Sina jawabnya cerdas. Yang namanya penyakit adalah sisa-sisa tumpukan makanan di perut sebelum kedorong ke perut bawah diisi lagi Itu penyakit. Sedangkan obat adalah rasa lapar. Klop dengan penelitian riset ilmu kedokteran modern. Ilmu kedokteran modern telah menemukan orang yang gemar berpuasa rata-rata punya punya usia harapan yang lebih tinggi. Wah, lawang saya kermanian dikai bahasa usia harapan. Uang niku nek sregep poso insya Allah seger waras awa edowo umuri mudah-mudahan barokah dan manfaat Habib tak tunggal seger waras berkat kuat karena beliau insya Allah seorang wali besar pada zamannya Asy Abil Hasan Asadili berkata orang yang hidup untuk orang lain pasti melelahkan tapi ia hidup menjadi orang besar, juga mati menjadi orang besar. Tentu baik. Dawuh Abil Hasan Asadili, uang itu nek uripe gelem ngurusi uang, gelem berjuang gak ngurusi wetenge itu Itu yang mesti pegel. Wangel ngurusi uang itu gampang ngurusi bebek. Pegel. Tapi ia akan menjadi orang besar, dan mati menjadi orang besar. Jadi sampai naik kepingin uripe dadi wong gede, mati dadi wong gede, kudu punya misi perjuangan mengurusi umat. Tak kayak contoh, saya bukan apologi, saya bukan kultus. Barang siapa yang beda dengan saya, gak usah ngamuk-ngamuk. Memang wawasannya gak podo, referensi di wajah gak podo. Ada orang yang namanya Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang lazimnya disebut Gus Gus Dur itu Insya Allah presiden Pak bukan Satpol PP diuji Allah seminggu dua kali cuci darah Iku ya cek ngurusi umat, ngurusi pengajian, nekani undangan. Jadi ya apa cuci darah selesai budal ngaji. Walaupun sudah jadi presiden. Luar biasa nih. Ziarah kubur istiqomah. Nek nang Surabaya mesti nang Ampel. Nek nang Gresik mesti nang Gili. Presidennya gelem ziarah kubur. Satpol PP Mekawiti gak gelem ziarah kubur. Apa yang terjadi? Gus Dur iku uripe kramat, matine kramat, badane mati kramat. Uripe dadi sumber berita, Pak. Baik yang pro maupun yang kontra. Wong jenenge wong, ya ana sing cocok, ya ana sing gak cocok, ya ana sing seneng ya gak seneng. Tapi kalah dengan bukti. Mati ini Gus Dur menjadi orang besar. Sing nyelawat itu ke presiden sama wong arif. Kiai habaib Allah biduan artis wanita model dukun numplak tebuiring, hormat atas bapaknya Gus Dur. Baktane mati Gus Dur tetap keramat. Tebuiring santri ini buat mboten dibanding lo pondok asem bagus itu bonton kok gitu tepi. Pondok iya tinggalan ya saat itu santri ini saat ini sekitar pintu 17.000. Tebuiring paling santri ini petangnya ewu. Ing Gus Dur disarek nonduk tebuiring. Tebuiring saya di pasar, Pak. Luwi-luwi nek weekend, ro weekend kon. Wuh, sing ziarah aku ribuan. Hansipe naik daun, rokoke 234 alias di Samsu. Sedot ngene. Tak Hansi Hansi pe. Co, lo bagus. Yo ya opo nek ini Gus Dur iki tak pindah nang dorjo. Wanita murih Gus Dur. Tawon kula. ana oh, kalane wong sing urip didoi padha-padha uripe. Ngono. Ana oh, kalane wong wis mati cek dirobong wong urip. Wah, Gusti Muhammad. Ana oh, kalane wong mati tapi urip, ana kalane wong cek urip tapi mati. Sing siji wangi ambune, sing siji badhek am. sampai nek kepingin wangi ambune diwawu faktor laks senantiasa mendapat keberuntungan dan keberkahan berbanyaklah membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bengkulan kula niku Gustur suwe panek bengi ki selawat ya Bibil Mustafa ngene Gus Balik makasidana. Lagu niku Gus واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والأجم محمد خير ما يمشي على قدمي يا رب بالله بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد رويات بالنور دينته تلشنا محمد مجملا نورا من الكدم يا رب اللهم صل على محمد مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع Barang siapa hidup untuk orang lain pasti melelahkan. tapi ia hidup menjadi orang besar, mati juga menjadi orang besar. Ihdinas siratal mustaqim ilal liqa. Allahu yusallimukum ma'assalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.